Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Kama amar wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iragaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر وعلى آله الأطهار وأصحابي الأخيار اللهم يا ربنا أعنا على حسن المعاملة بالقرآن وارزقنا فهمه والعمل به اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين dan hadirat kaum muslimin dan muslimat para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh bulan Ramadan telah kita lalui. Mari kita bergegas segera untuk terus meningkatkan koreksi diri kita. Bagaimana dengan hari-hari yang telah kita lewati dan kita lalui? Sudahkah kemaksiatan kita berkurang? Dan sudahkah ketaatan kita bertambah? Jika ternyata kita merasakan bahwa belum banyak kebaikan yang kita perbuat. Mumpung masih ada sisa-sisa waktu ini. Sebentar lagi 10 akhir Ramadan yang para kekasih Allah menantikan kehadirannya. Ramadan dinanti. Sepuluh akhir Ramadan lebih dinanti. Dan ketahuilah. Mereka bukan sekedar membicarakan tentang Lailatul Qadar akan tapi mereka senantiasa meningkatkan ibadah. Dan bagi mereka Lailatul Qadar adalah harapan yang selalu mengisi hatinya. Sehingga tidak ada hari kecuali harapan Lailatul Qadar tiba. Bukan seperti kita berharap sesaat-sesaat. Akan tetapi mereka perindu Lailatul Qadar dan perindu Ramadan akan selalu benar-benar menjadikan Ramadan hari ibadah dan bahkan kelak di saat keluar dari Ramadan pun merasakan seperti Ramadan. Begitu dekatnya hati mereka dengan Ramadan. Dan jangan mencari Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, maka seseorang tidak akan bisa mencari Lailatul Qadar karena disembunyikan oleh Allah. Akan tapi yang harus kita yakini bahwa Lailatul Qadar pasti tiba dan datang. Tapi ingat, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar datang bukan untuk semua orang. Tapi Lailatul Qadar datang dan tiba untuk yang merindukannya. Yang rindu kepada Lailatul Qadar akan didatangi Lailatul Qadar dan kapan waktunya tidak ada yang tahu disembunyikan oleh Allah apakah tadi malam, esok malam, lusa dan seterusnya. Disembunyikan oleh Allah. Maka sepantasnya seorang perindu itu adalah jika ia menanti tanpa henti. Rindu setiap saat. Menanti dan tanpa henti, terus menanti. Sehingga mulai awal Ramadan para kasih Allah sudah menduga malam itu Lailatul Qadar. Sehingga apa yang mereka lakukan ibadah dan ibadah ibadah. Hari kedua pun begitu, ketiga pun begitu dan seterusnya. Lebih-lebih di saat menjelang 10 akhir Ramadan, persiapan mereka semakin giat karena apa? <coughs> mereka ingin didatangi Lailatul Qadar. Mereka ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pasti tiba karena sudah difirmankan oleh Allah pasti datangnya. Akan tapi akankah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar untuk kita? yang setiap malam sibuk dengan televisinya barangkali, yang setiap malam lalai dengan ibadahnya. Akankah Lailatul Qadar diberikan kepada kita? Tidak. Maka ayo kita persiapkan. Malam ini malam ke-17. Kemudian dua hari lagi, tiga hari lagi, malam ke-20. Kita akan memulai iktikaf di masjid-masjid mulai tanggal malam 20 bukan malam 21. Sebab malam yang ditan, yang yang Nabi lebih giat, Nabi Ramadan di Ramadan giat, akan tapi lebih giat lagi Nabi Muhammad SAW di saat 10 akhir. Itu mulai malam 20, kemudian malam 21 dan seterusnya hingga rebaran nanti. Persiapkanlah mulai saat ini. Kesibukan yang sekiranya bakal muncul atau yang bisa Anda rencanakan mending direncanakan sekarang agar 10 akhir bulan Ramadan kita tidak disebutkan dengan sesuatu yang tidak penting. Atau yang kurang penting. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya tentang adab fi adabi hamilil Quran qala al-musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin fi babi adabi hami fi abi babil khamis fi adabi hamilil Quran ila angkol kemarin sudah dijelaskan bahawa orang yang mengajar Al-Quran diperkenankan kalau seandainya ia diberi upah atas ilmu yang diajarkannya atau tenaga yang ia kerahkan untuk mengajar Al-Quran. Artinya mengambil gaji karena mengajar Al-Quran sesuatu yang dibolehkannya. Cuman tetap dihimbau, ikuti mendapat yang lainnya. Jika seandainya tidak mengambil, alangkah mulia dan besarnya pangkat orang tersebut. Tapi jika seandainya ada yang mengambilnya bukan sesuatu yang terlarang menurut sebagian ulama. Ya. Kemudian yang melarang ini hujjahnya. Wahtajja. Dan berhujjah. Man mana'aha yang melarang ujrah gaji. Mengajar Al-Quran. yang melarang menerima gaji mengajar Al-Quran berhujjah. Bihadithu Ubadah ibn Samit. Ibn Samit. Dari hadis yang diratkan oleh Sayyidina Ubadah ibn Samit. Annahu sesungguhnya beliau allama rajulan min ahli suffati mengajari seorang dari ahli suffah. Ahli suffah adalah sekelompok orang-orang yang ingin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tinggal di sekitar masjid dibuatkan satu tempat suffah. Mereka disebut sebagai ahli suffah. Sehingga beliau di tempat itu hanya ingin ibadah, ibadah, ibadah, ibadah dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Ubadah ibn Somit mengajari salah satu dari mereka Al-Quran. Quran. kausa. Lalu Ashabu Suffah tadi saking senangnya memberikan hadiah kepada Sayyidina Ubadah ibn Somit. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Insarraka. Jika menyenangkanmu, jika engkau senang, antutawwaqau biha untuk dikalungi dengannya. Antutawwaka untuk engkau dikalungi biha dengannya. Dengan tadi yang dihadiahkan kaos tadi. tokan min nari Minarin kalung dari api neraka Fakbalha kau terima itu maksudnya ancaman dari Rasulullah kalau pengen kau dikalungi dengan kalung dari neraka ya terima saja tuh padahal dia adalah beliau mengajarinya ashabu sufati al-Quran dan diberi hadiah wa hadithun rawahu Abu Daud wa Ghairu. Ini ada asal hadis yang masyur Diratkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Wabi atharin kathiratin anis salafi dan juga ada riwayat-riwayat dari para salafun as-salih radiyallahu anhum yang melarang tentang menerima gaji dari membaca Al-Qur'an dan setelah diteliti dan dititi diteliti ternyata memang jumhur ulama melarang menerima gaji dari mengajarkan Al-Qur'an. Cuman yaitu tadi ada pendapat ulama dan itu pun tidak ada masalah dipakai yang memperkenankan menerima gaji yang dikatakan Syekh Hasanin Muhammad Makhluf bahwa zaman sekarang zaman rusak. Kalau seandainya Orang yang mengajar Al-Quran ini tidak diberi apa-apa, banyak kebutuhannya. Niscaya Al-Quran bakal hilang. Karena apa? Ia tidak akan mau mengajar karena telah repot dengan kesibukan pribadinya. Sebab dengan diberi saja pun kadang masih malas-malasan apalagi dengan tidak dibayar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mengajar Al-Quran bisa menerima gaji adalah pendapat yang perlu untuk dihadirkan demi kesinambungannya pendidikan Al-Quran dan kelancarannya pendidikan Al-Quran. Ini. Kemudian bagaimana di hadapan riwayat semacam ini? Ada ulama menjelaskan riwayat semacam ini bermacam-macam. Karena Ashabu Sufah itu orang fakir. Sampai eh, betul-betul fakir. Kadang ada ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan. Artinya orang fakir. <coughs> Dan ancaman Nabi SAW ini adalah Mungkin sekali karena kefakiran mereka yang memberi. Kamu ini orang oh, ngajar, orang fakir kok sampai dia memberikan sesuatu kepadamu kau terima. Keterlaluan benar kamu ini. Dan hadis sahih. Dan inilah yang dikukuh oleh para ulama sehingga melarang untuk menerima gaji dari mengajar Al-Quran. Dan tadi, Inna khaira ma'ahattum ma'inna ah, inna ahakka ma'akhattum alihi ajra Allah Dalam riwayat, Inna khaira ma'akhattum <laughs> alaihi ajra kitab Allah. Yang paling berhak, paling baik yang kau ambil sebagai gaji adalah kitabullah, mengajar kitab Allah, mengajar Al-Quran. Itu hadis sahih juga. Dan dua-duanya hadis sahih. Maka ulama di dalam hadis ini hadis yang dari Sayyidina Ubadah ibn Samit. Sebagian menjawab bahasanya mereka adalah orang-orang yang fakir. Orang yang tidak punya. Bagaimana engkau menerima darinya. Kemudian Dijawab lagi wajah bal wizuna bagi yang memperkenankan menerima penerima menerima pembayaran tadi min hadis Ubadah dari hadis Ubadah bin Samit dijawab ini dengan dua jawaban. Yang mengatakan boleh di hadapan hadis yang mengancam tadi itu menjawab. Anna fi isnadihi maqala mengatakan bahasanya sanatnya hadis tersebut diperdebatkan. Artinya diperdebatkan tentang kesahannya. tani yang kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi. Artinya memang pada dasarnya ia dengan sukarela untuk mengajarnya. Falam yastahiq syai'an tidak berhak mendapatkan apapun. Tumma uhdiya ilaihi kemudian diberi hadiah. Ala sabilin iwati sebagai ganti. Mula-mula ia sudah berjanji tidak menerima bayaran, maka tidak berhak untuk menuntutnya. Seperti itu maknanya. Falam yajus allahu al-akhdu maka tidak boleh mengambilnya. Bikhilafi man yaqidu berbeda dengan yang sudah terjadi perjanjian. Aku akan mengajar dengan perjanjian yang jelas. Kalau tidak pakai perjanjian nanti bisa kacau. Perjanjian satu jam saya kasih berapa ribu. Maka itu ada kejelasan. Ma'ahu dengan orang tersebut ijaratan dengan satu perjanjian akad ijarah. Ijarah ini ya bekerja bekerja dengan imbalan gaji qabla ta'limi sebelum mengajarkannya wallahu a'lam. Allah Maha tahu mana yang lebih benar akan tapi ketahuilah sedaki perkataan para ulama boleh kita matu yang ini dan boleh kita matu yang itu. Kalau Anda ikut orang yang melarang alangkah baiknya. Tapi bukan menjadi malas di dalam Anda. Mengajar Al-Qur'an karena ketahuilah mengajar Al-Qur'an kemuliaan yang luar biasa. Dan ternyata jika seandainya Anda pun butuh, Anda mendapatkannya bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi di sisi lain, wahai kaum muslimin dan muslimat. Kalau seandainya berlaku di masyarakat kita bahwa tidak diperkenankan kita menerima misalnya. Akan tapi bukan berarti menjadikan orang-orang yang mempunyai anak diajar oleh orang-orang. Itu lalu menjadi pelit. Ini menjadi masalah. Wah gara-gara ini lalu wah jangan ngasih. Anak kita sudah diajari ilmu oleh seseorang. Ustadz atau siapapun, kiai atau siapa. Kalau memang seandainya kiai itu mengambil pendapat bahasanya tidak mau mengambil, itu bukan berarti lalu kita kita semakin pelit. Oh, kiainya tidak mau. Bukan begitu. Yang tidak diperkenankan adalah urusan begini. Akan tapi memberikan sesuatu di luar itu bukan sesuatu yang terlarang. Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. <coughs> Suatu ketika setelah anaknya selesai diajari oleh seseorang, salah satu gurunya, diajari fatihah saja. Gara-gara diajari fatihah, maka yang mengajarinya itu diberi dengan uang yang sangat-sangat banyak. Puluhan juta, mungkin ratusan juta kalau duit zaman sekarang. Sampai bingung, bagaimana engkau memberikan seperti ini? Kata Imam Abu, apa kata ayahnya Abu Hanifah? Karena aku bersyukur bahwa anakku telah diajari ini. Dan memang seperti itu para orang tua itu jika menemukan di madr khususnya di madrasah-madrasah itu banyak gurunya suka rela Dikasih sabun dan sebagainya. Mestinya kalau kita ingin semakin manfaat ilmunya anak kita, perhatikan orang itu yang suka rela itu. Tidak minta gaji, tidak minta apapun, yang orang tulus, orang luar biasa. Akan tapi bukan berarti malah kesempatan bagi kita untuk menyuburkan kepelitan. Wah lumayan, gurunya gratisan nih, Alhamdulillah. Bukan begitu, Anda pikirkan. Kehidupannya nanti seperti apa? Mungkin dia punya ah, punya urusan dengan madrasahnya, dengan yang lainnya. Anda bantu itu semuanya. Dan mungkin beliaunya tidak butuh dengan itu. Akan tapi jangan menjadikan kita pelit. Sebab barokahnya ilmu adalah dengan itu. Termasuk salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. <coughs> Muhammad Ibn Hasan atau salah satunya Abu Yusuf. Aku menjadi alim itu karena orang tuaku yang kaya. Aku menjadi alim itu karena orang tuaku yang kaya. Kenapa orang tuanya kaya? Memfasilitasi alat sarana pendidikan? Bukan. Bukan seperti orang kaya zaman sekarang. Anaknya pengen pintar, dilengkapi semuanya. Lem komputer, laptop, segala macam. Pokoknya kamu cepat hafal nak, pokoknya kamu cepat pintar nak. Pokoknya biaya berapa pun dibiaya. Oh bukan itu. Jadi dipikir dia berkata bahwasanya aku menjadi alim itu karena orang tua yang kaya, orang tuaku yang kaya dipikir karena orang tuanya itu melengkapi semua kebutuhannya untuk belajar. Ternyata bukan. Aku menjadi alim itu karena orang tuaku kaya dan dengan kekayaannya dia cinta kepada para penuntut ilmu dan pengemban ilmu. Jadi sedekahnya kepada penuntut ilmu dan pengemban ilmu banyak. Anaknya mah dikasih biasa-biasa saja. Rupanya itulah yang mengundang janji Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan Nabi, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada seseorang yang orang itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka kami selalu ingatkan kepada siapapun, bapak-bapak yang kebetulan anaknya dapat beasiswa atau sekolah di sebuah tempat yang tidak bayar, jangan malah menjadikan pelit Mungkin Anda tidak harus bayar ke tempat itu karena tempat itu tidak butuh. Akan tapi, cari keberkahan anakmu di tempat lain sana. Misalnya Anda menyantuni anak-anak fakir yang mau belajar di sana. Di kampung yang jauh di sana. Lalu anak Anda mendapatkan beasiswa di mana? Di sebuah tempat. Anggap saja ke Universitas amana Al-Ahqaf atau belajar di Hadramut sana. Kebetulan di sana tidak mendapatkan, tidak pakai biaya misalnya. Kalau seandainya anak Anda sudah tidak perlu biaya, jangan sampai menjadikan Anda pelit. Kalau perlu Anda tetap mengeluarkan, seandainya anakku aku biayai habis berapa? Keluarkan itu uang. Ketahuilah itu yang menjadikan sebab ilmu akan dicurahkan kepada anak-anak kita. Kadang semakin pelit nih, wah pelit, pelit, pelit tentang gratis, gratis, gratis, gratis. Ketahuilah ilmu yang manfaat tidak hanya dengan hafalan dan materi yang kita berikan dan prasarana yang lengkap, tetapi dengan rohaniat, dengan maknawiat, dengan sesuatu yang terlihat, dengan barokat, dengan rahmat. Yaitu menyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi auni abdi madama abdu fi auni akhih. Yang anaknya lagi sekolah apapun. Tidak hanya sekolah urusan agama. Mungkin ada yang anak yang ambil fakultas kedokteran. <coughs> fakultas ekonomi atau yang lainnya. Maka katrol untuk cepat mengangkat anak kita adalah dengan kita bersedekah. Kan tempat si fakir kita. Oh kemarin jangan, kan setelah diajari kita bersedekah, jangan kan setelah belajar masih ingat kemarin. Di saat mau belajar pun bersedekah diajar oleh Ibn Nawawi. Sedekahlah di saat kau ingin belajar. Kemudian mintalah kepada Allah, ya Allah tutuplah aib guruku dari mataku dan minta lagi ya Allah semoga aku ilmu kuman manfaat, bukan tambah pelit. Itu satu sisi. Yang harus kita pahamkan bahwasanya. Memang begitu. Jadi kalau seandainya, intinya kalau seandainya Anda menjadi guru, andanya Anda mengambil pendapat yang tadi itu. Tidak usah butuh dengan pemberian. Kalau diberi, Alhamdulillah. Kalau tidak, jangan Anda mencari-cari. Luar biasa. Tapi di saat Anda yang belajar, atau punya anak yang belajar, maka Anda pun harus mengerti bahwasanya memang urusan akad di dalam transaksi belajar mengajar kemudian ada uangnya itu dipermasalahkan oleh ulama akan tapi Anda sebagai seorang tua yang punya anak belajar atau Anda seorang yang misalnya Anda seorang santri Anda harus berpikir bagaimana keberkahan ilmuku. Itu. Jadi dua belah pihak semuanya rindu kemuliaan. Baik, faslun fasal. Kita masuk pasal selanjutnya. Yambahi. Yambahi sayukianya. Ayuhafidhu ala tilawatihi. Menjaga bacaannya. Senantiasa. Membaca-baca. Wa yukthir minha. Wa yukthir minha memperbanyak bacaan. Tidaknya kita senantiasa membaca Al-Quran. Masih ingat pada pertemuan yang lalu. Jangan pandang keuletan lidah anda di dalam membaca. Mungkin ada di antara kita yang bacaannya susah. Susah membaca bukan halangan untuk membaca. Tetaplah baca. Dan barangkali ada yang tajwidnya belum benar asalkan tidak disengaja maka tetap tidak dosa. Bahkan ada orang yang tak tahu. Yang bacanya itu belepotan di hadapan Nabi Wasallam ngadu ya Rasulullah. Aku aku kalau baca Al-Quran itu belepotan. Aku belepotan. Dijawab oleh Rasulullah engkau mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran secara penuh. Dan yang kedua adalah pahalanya, capeknya. Maka ibu-ibu sepuh yang baru belajar ikhraq tuh. Jangan ragu membaca Al-Quran terus. Jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Nanti disalah-salahin terus tuh. Ustaz Tajwidnya tidak ngenar hadis Nabi SAW hanya belajar Tajwid tok. Keras lagi sama nenek-nenek sepuh pun keras. Gak benar bacaannya, gak baca Quran sekali. Bikin sakit telinga. Ah, ini. Ustaz Tajwid. Ya namanya Ustadz Tajwid saja. Perlu Ustadz Tajwid belajar ilmu yang lainnya. Jika seseorang bacaannya tidak benar tapi tidak disengaja itu bukan yang haram, bukan salah. Tetapi pun demikian tetap wajib ia terus belajar-belajar agar semakin sempurna bacaannya. Terus baca dan baca semampu apapun Anda. Biasakan Anda terus dengan Al-Qur'an kedekatan Al-Qur'an. Wa kana salafu radhiyallahu anhu baca Al-Qur'an. Dan nanti yang menjadikan hatam itu Allah dan Rasul Allah sendiri. Allah yang akan menjadikan Anda menghatamkan berapa hari. Jangan pakai target yang menjadikan bacaan tidak karu-karuan. Tidak ada renungan, bacaannya banyak yang hilang matnya. Pakai target. Sekarang pakai jam saja. Sebab sepanjang itulah ibadah Anda. Dalam sehari aku pastikan mungkin 5 jam aku baca Al-Quran. 3 jam aku baca Al-Quran. Itu lebih bagus daripada kebut-kebutan. Empat hari saya harus khatam. Wadramah istilahnya. Baca Al-Quran gemerenggeng. Kayak suaranya tawon. Itu sesuatu yang menjadi tidak boleh lagi. Ada bacaannya top. Dan para salafun asalah yang bisa menghatamkan Al-Quran sehari dua kali itu bukan mereka dengan kebut. Tidak. Itu namanya karomah. Allah panjangkan waktu untuknya. Sehingga cukup untuk baca Al-Quran dua kali dalam sehari. Padahal bacanya tetap dengan tartil, dengan tadabbur. Berkah waktunya. Bukan ngebut, bukan. Gak ada pendidikan ngebut baca Al-Quran itu. Al-Quran bukan untuk kebut-kebutan. Tapi Al-Quran untuk direnungi sebanyak apapun Anda baca. Baca, tapi rutin terus. Sehingga ada yang sampai sehari hatam empat kali. Lihat. Sak ngebut-ngebutnya orang kalau hanya menggunakan akalnya, ukurannya. Ngebut, sak kebut-kebutannya Sehari dapat empat kali itu gimana? Yang jago ngebut saja itu berangkat pagi. Habis sholat subuh itu jam 4 sore baru selesai. selesai. Itu yang jago ngebut itu. Sampai orang ngikuti pun tidak bisa ngikuti. <coughs> Baik. Maka bacalah dengan yang benar maka Allah yang akan menjadikan Anda hatam pada waktunya. Jangan hanya mengejar ngebutnya saja. Wa kana salaf radhiyallahu anhum para pendahulu yang soleh. Semoga Allah senantiasa ridho kepada mereka. Lahum adatun mukhtalifatun. Mereka punya kebiasaan berbeda-beda. Fi qadri ma yahtimuna fihi kadar berapa mereka menghatamkannya. Mereka punya perkebiasaan. Ada yang menghafal, ada yang hatam begini-begini. Warawa Ibnu Abu Dawud min anba'di salafi. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian para salafun salih radhiyallahu anhum annahum kanu mereka itu menghatamkan Quran kulla syahraini setiap dua bulan khatmatan wahidatan. Dua bulan satu khataman. Masuk akal dan wajar Wan an ba'dihim sebagian dari mereka fikul kulli syahrin khatmatan. Setiap hari sebulan satu khataman. Wan an ba'dihim sebagian dari mereka fikul kulli ashri layalin khatmatan. Ada sebagian dari mereka setiap sepuluh malam khatam sekali. Wan an ba'dihim sebagian dari mereka fikul kulli thamanin fi kulli thamani layalin. Setiap delapan hari. Wa anil dan banyak lagi cara menghatamkannya adalah fikul kulli sab'i layalin setiap tujuh hari. Seminggu sekali khatam. Wajar. Masih. Wa'an ba'di sebagian dari mereka fi kulli sitti layalin. Setiap enam hari, enam malam. Wa'an an adman wa ba'di fi kulli khamsi layalin. Setiap lima malam. Wa'an ba'di sebagian dari mereka fi kulli arba'i layalin, empat hari, empat malam. Wa'an an katsirina fi kulli thalati layalin. Ada lagi banyak tiga malam. Allah. Ini sudah mulai karomat-karomat begitu sudah. Bukan kebut-kebutan ya, mohon maaf. Kebut-kebutan bisa masuk bab maksiat wahai kaum muslimin. Ingat Imam Nawawi yang ingatkan baca Al-Qur'an yang bisa buang mat, yang buang tasydid, yang buang hadir malah itu jadi dosa itu. Bukan tambah amal baik. Wa tartilil Quran tartila. Kadar tartil kalau didengar orang faham bagi orang yang tidak menghafal. Jadi tartil itu kalau seandainya orang tidak hafal ayat itu, Mencoba ingin mendengarnya masih bisa. Tetapi kalau bagi orang yang sudah hafal biarpun mau-mau tetap bisa kan? Bukan itu ukurannya. Jika ada orang yang tidak menghafal Al-Quran. Lalu ikut mendengarnya dan dia bisa nyambung. Maka itulah kadar paling rendahnya tartil. <coughs> Apa itu Pak? Baca Al-Quran. Allah. Itulah yang Al-Quran la ahadnya ada hanajiri. Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Wan ba'dihim fi kulli lailataini. Sebagian dari mereka setiap dua malam. Wa khatama ba'duhum. Sebagian dari mereka fi kulli yaumin walalatin khatmatan. Setiap sehari malam. Satu khataman. Wah ini. Ini sudah mulai karomah-karomah. Tapi ingat. Kalau kita menukil cerita dari para salafun soleh yang membaca Al-Quran sehari sampai hatam empat kali misalnya, Jangan dianggap mereka itu kebut-kebutan. Nggak ada kebut-kebutan. Imam Nawawi sendiri diriwayatkan setiap malam khatam Quran. Bagaimana setiap hari bisa ngarang al ngarang kita? Sampai karangannya. Imam nawawi rahimahullah ta'ala itu kalau dijejer mulai dari lahir ceprot. Lahir sampai meninggal itu karangannya itu sampai dikatakan 4 sampai 20 kuras itu. Artinya berapa banyak lembar yang mereka beliau tulis. Jadi antara umurnya dengan banyaknya karangannya tidak masuk akal. Belum lagi kapan belajarnya, kapan membacanya, dan kapan membaca Al-Quran. Semuanya babul karomah, bab karomah. Waminhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmataini ada setiap sehari semalam dua khataman wa minhum man kana ada yang menghatamkan sampai tiga kali dalam sehari. Wa khatama ba'dhum thaman khatamat. Ada yang menghatamkan delapan khataman Allah. Arba'an bil laili, empat khataman malam hari. Wa arba'an bin nahari, empat khataman di. Ya Allah, kita perlu minta berkah waktu aja. Minta kepada Allah waktu yang berkah kita ini ngarang kitab, enggak baca kitab, enggak sholat, enggak baca Al-Quran juga. Enggak. Mereka itu khatam Quran begitu banyak. Masih bisa baca kitab. Masih bisa dikir yang lainnya. Masih bisa melayani anak istrinya. Untuk membuatkan roti kadang-kadang ini. Masih bisa me <coughs> memberi makanan binatang ternaknya. Waktu berkah. Sebab pada zaman Imam Nawawi itu juga sama. Waktu itu 24 jam kayak zaman sekarang. nggak ada beda. Tapi bagaimana bisa ngarang begitu? Lebih lagi Imam Nawawi itu kalau ngarang tidak pakai ngetik komputer. Subhanallah kadang kita semakin kalau kita pikir semakin puyeng. Puyeng mikiri karangannya. Satu huruf itu satu titik. Satu celup tinta cek satu huruf. Satu cek satu huruf. Cek satu huruf. Itu bisa karangannya sebegitu tuh. Profesor, dokter, orang alim zaman sekarang pun nggak bisa membaca karangannya semuanya. nggak bisa baca. Apalagi ngarang. Begitu banyaknya karangannya Imam an Itu barokah ilmu. Banyaknya dosa kita itu yang menjadikan waktu tidak berkah. Belum ngapa-ngapain, ya Allah. Sudah asar. Belum ngapa-ngapain, sudah maghrib. Belum ngapa-ngapain, belum ngapa-ngapain. Karena dosa-dosain terus itu. Dosa itu yang mengurangi barokahnya ilmu. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Ada istri sibuk, tak sampai gak sempat khidmah sama suami. Ada. Alasannya gak sempat, saya itu ngaji-ngaji. Ada suami sibuk, gak sempat khidmah untuk istrinya. Gak sempat ibadah. Famanilladzi kanu yakhtimuna khatmatan fil yaumi wal lailati siapa mereka yang menghatamkan Quran sehari semalam sekali? Dalam riwayat Uthman bin Affan. Allah. Ngurusi negara masih sempat ngapal baca Al-Quran setiap hari sekali. <coughs> Demi dari imam salah satu imam terawihnya para sahabat Nabi saw. Alaihi Wasallam. Usaid bin Jubair, Mujahid, Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i khatam sekali. Kapan ngarang kitab Imam? Hah? wa akharu dan yang lainnya. Wa man alladhi kanu yakhtimuna thalatha khatamat? Siapa yang menghatamkan Quran sehari tiga kali? As-Salim ibn Utr radhiyallahu anhu, qadi Mesir, seorang qadi di Mesir. Fi khilafati Muawiyah. Di masa kepemimpinan Muawiyah. Warwa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fi kulli latin thalath khatamat. Abu Bakar bin Abi Dawud tiga khataman dalam sehari. Allah semalam. Orang Abu Amr Al-Kindi fi kitabi fi qudati Misr. Abu Amr Al-Kindi annahu kana yakhtimu fil lailati arba' khatamat, empat khataman dalam semalam. Allah. Qala Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami, Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Syekh <coughs> Aku mendengar Syekh Abu Uthman Al-Maghribi Yaqulu kana Ibnu Al-Katib radhiyallahu anhu ada namanya. Ibnu Al-Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahari arba' khatamatin wa bil laili arba' khatamatin. Empat siang, empat delapan kali. Siangnya empat kali, malamnya empat kali. Allah. Itu namanya karomah. Ngebut pun gak bisa itu. Berarti setiap empat jam harus khatam. Iya. Eh, berapa? Tiga? Untuk 8 dibagi 3. 24 ya. 3 jam hatam. Bayangkan gimana itu. Gak akan bisa kecuali babul karamah. Lah karamah itu diberikan oleh Allah ya karena dia dekatnya kepada Allah. Sehingga waktu itu waktu itu bermanfaat bagi dia, bisa mengerjakan segala macam. Ya Allah. Ini kadang-kadang belum baca sudah habis waktunya kita ini. Ada permintaan di media, belum nulis, sudah habis waktunya. Belum apa-apa, sudah habis waktunya ya Allah. Ini banyak dosa ini. Semoga Allah ngampuni kita semua. Belajar 12 fan, menulis 12 fan. Sehari Imam Nawawi ini Sehari itu belajar 16 mata pelajaran. Eh, 12. Sehari. Nulisnya juga 12. Terus Qur'annya lagi. Kapan? Aduh, sudah ada. Dan bukan suatu, suatu mustahil. Kenyataannya terlihat. Karangannya pun sudah banyak sampai hari ini. Orang tidak mengkiri Ini karangannya Imam Nawawi. Ini, ini, ini. macam berapa jilid. Ini. Allah, ini. Allah. Ini mah karangan Imam Nawawi kecil ini. Dibanding karangan yang lainnya. Sedikit ini. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi lailati. Ini adalah yang sampai kepada kami kata Syekh Saleh, Syekh Aba Uthman Al-Maghribi, ini yang sampai kepada kami berita tentang paling banyaknya orang yang bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari yaitu 8 kali. Warawa Sayyidul Jalilu Ahmad Ad-Dawruki Ad-Dawraki Sayyid Jamil Ahmad Ad-Dawraki berkata, Bisnadihi dengan sanat yang an Mansur bin Zadan dari Mansur bin Zadan min tabi'in dari pakar atau ahli ibadah dari kaum tabi'in. Tabi'in adalah orang yang datang setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi setelah sahabat Nabi namanya tabi'in. Dari salah satu tabi'in radhiyallahu anhu, annahu kana yakhtimul Qur'ana fi ma baina dhuhri wal 'ashri, menghatamkan Qur'an antara zuhur dengan asar. Wa yakhtimu aidan fima bainal maghribi wal isya'i. Padahal maghrib dan isya paling pendeknya waktu adalah maghrib dengan isya. Sempat khatam Quran. Wa fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Setiap Ramadan itu dengan khataman ada lebihnya lagi waktunya. Wa kanu para pendahulu-pendahulu ulama itu al isya'a mengakhirkan salat isya' fi Ramadan di Ramadan. Dan memang sebaiknya Ramadan, di bulan Ramadan, sholatnya diakhirkan. Tapi jangan digunakan untuk iseng. Melakukan sholat terawih diakhirkan. Isya'nya diakhirkan ila ayam di rub'an layla sampai <coughs> berlalu seperempat malam. Menjelang jam 12. Seperempat malam berlalu baru mereka melakukan sholat. Untuk menghatamkan Quran tadi. Warwa Abu Dawud bi isnadi sahih. Imam Abu Dawud meriwayatkan. Dengan sanad yang sahih anna mujahidan kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadhan fi ma bainal maghribi wal isya'i fi kulli lailatin min Ramadhan. Yang bernama Imam Mujahid kana yakhtimul Qur'an Qur'an menghatamkan Qur'an fi Ramadhan di bulan Ramadhan fi ma bainal maghribi wal isya'i antara maghrib dengan isya. Fi kulli lailatin min Ramadhan setiap malam bulan Ramadhan. Wan Mansur qala kana Ali al-Azdi Ali Al-Azdi yakhtim ma bainal maghrib wal isya kullal lailatin fi Ramadan. Banyak yang menghatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Ini ada lagi bernama Ali Al-Azdi. Wa Ibrahim bin Sa'ad qala kan abi Berkata Ibrahim bin Sa'ad qala kana abi ada ayahku itu yakhtabi berikhtiba. Ikhtiba itu duduk dengan lutut diangkat kemudian diikat dengan sesuatu seruban atau yang lainnya. Dan ikhtiba itu enak, Bu. Jadi nyandarnya dengan sorban yang kita miliki. Barangkali perlu dicontohkan ikhtiba. Ya, Nabi pernah ikhtiba. Jadi kadang-kadang duduk kalau tidak ada sandaran itu. Cukup sorbannya dipanjangkan. Kemudian dilipat. Jadi ini. Tiba. Biar tahu ikhtiba. Eh, Kameranya bisa diangkat. Nah. Ini enak betul tuh, kalau bisa nyandar. Ini biar pun ada kursi gak jatuh. Baca Al-Quran begini sampai hatam. Wah, ini belum lepas ini. Tiba ini rasa deh, Diikat. Tanpa ada sandaran gak akan jatuh baca Quran. Sampai hatam mata sampai tidur. Tidak apa-apa kita tahu sejarahnya para salafun soleh agar kita tahu kebesaran mereka, kemuliaan mereka. Kemudian, wa maladi yaktimu, ah, fa ma yuhillu habbatah. Beliau itu sudah menghatam Quran sebelum beliau melepas ikatannya. Padahal ikatan itu dalam waktu tertentu mungkin karena gerakan bisa kendor, dikencengin lagi, kendor, kencing. Belum lepas sudah hafal, sudah selesai. Hatta yakhtimal Quran sampai menghatamkan Al-Quran. Wa malladhi Quran Qur'ana fi raqatin fala yusawna likathratihim. Adapun yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solat la yusawna tidak bisa dihitung di likathratihim karena banyaknya. Allah. Falak binas. ini. Wallahu falak, wallahu binas, wallahu falak, wallahu binas, wallahu falak, binas langganan ayat langganan. Kalau ada burung beo di sampingnya sampai hafal burung beonya. Nah, eh, karena sholatnya selalu pakai falak binas, wallahu falak, wallahu bin. Wa man ladzi yahtimul Qur'ana fanatim. Wa manil dimina termasuk dari orang-orang terdahulu Sayyidina Utsman pernah juga seperti itu. Pernah Sayyidina Utsman seperti itu, Wadamim Ad-Dari. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu khatmatan fi kulli raka'atin fil Ka'bah. Di depan Ka'bah satu rakaat khatam Quran. Wa ma alladhi khatamu fil khatamu fil usbu'i marratan fakathirun. Adapun yang khatamkan Quran seminggu itu sekali fakathirun mereka banyak sekali. Nukila an Uthman bin Affan, Imam Sayyidina Uthman bin Affan di sesaat mungkin dalam keadaan tertentu seminggu sekali. Wa Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, wa Ubay bin Ka'ab. Wa an jama'atin dari kelompok minat tabi'in dari orang tabi'in. Abdurrahman bin Yazid, Abdurrahman bin Yazid, wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah. Banyak. Wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil akhsas. Ashas. Adapun yang demikian itu semua untuk memilih hatam yang berapa dalam sehari atau seminggu atau sebulan itu yakhtalifu berbeda-beda bi ikhtilafil ashasi tergantung orangnya. Faman kana yadhar lahu bidakikil fikri lataifu ma'arifu kalau orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan ketajaman pemikirannya tadi bisa menghadirkan lataif lataif itu sesuatu yang tidak bisa terlihat tapi bisa melihat maksudnya renungannya bisa menghasilkan buah buah renungan pemikiran maka jangan banyak-banyak kalau begitu Sebab jika dia membaca banyak barangkali latoif akan hikmah-hikmah yang lain hilang. Jadi baca Quran pelan-pelan sampai keluar latoif, ma'arif, pengetahuan dikeluarkan ditulis. Dicatat. Maka ala qadri ma yahsul lahu kamalu fahmi ma yakrohu, maka hendaknya dia jangan memperbanyak hatamnya. Tapi membaca sekedarnya tadi sampai ia mendapatkan apa yang ia ia mengerti dari latoif dan ma'arif tadi. Jadi misalnya kalau memang dia seorang ahli tafsir dan sebagainya, dia perlu menafsiri, menjelaskan tentang segala atau hukum dan sebagainya. Maka di saat dia membaca satu ayat dahulu berhenti, lalu dia menulis berhenti dulu. Disesuaikan dengan keadaan masing. Wa mengkana man begitu juga orang yang sibuk binasyril ilmi dengan menyebarkan ilmu atau ghairihi atau yang lainnya. Punya kesibukan, kesibukan agama bukan kesibukan urusan dunia tentunya. Tapi menuhi mati dini urusan agama wa masalahil muslimin al-amah atau sibuk karena ngurusi kepentingan orang banyak, wal yaktasir hendaknya ia membatasi ala qadri sekiranya dengan kadar layah bisa bisababihi yang tidak menjadikan sebab <coughs> gara-gara baca Al-Qur'an tadi ikhlalun kekurangan bima huwa marsadun lahu aw marsadu lahu marsad aw sesuatu yang dibidik target maksudnya jika seseorang itu adalah seorang yang bertugas untuk nasional ilmi mengajarkan ilmu atau ngurusi kepentingan orang banyak, maka di saat di dalam membaca Al-Qur'an hendaknya dibatasi yang sekiranya jangan gara-gara membaca Al-Qur'an itu tugasnya tidak terlaksanakan. Ya mohon maaf yang sudah terjadi kontrak kerja dengan sebuah tempat atau orang, maka ya harus senui. Jangan langsung membaca Al-Quran, pergi ke masjid, kerjaannya ditinggalkan, terima gaji. Itu haram. Maka itu. Wa ilam yakun min ilmat kurin, kalau bukan orang yang punya kesibukan, hidup sendiri. Enggak wajiban beri nafkah anak istri. Enggak. takfir Faliyastakfir hendaknya memperbanyak ma'am karena semampunya. Min huir khurujin, sekiranya tidak sampai keluar ila haddil malali sampai menjadi bosan. Jadi bacalah sebanyak-banyaknya tapi jangan sampai menjadikan bosan dengan Al-Qur'an. Nauzubillah. Wal hadramati, la ini diingat oleh Imam Nawawi. Hadrama itu adalah <laughs> bacanya cepat sampai enggak enggak <coughs> jelas. Bacanya cepat enggak jelas. Enggak. Nah, nah, nah, Bukan begitu. Waqad karah kariha jama'atun minal mutaqaddimin ada sebagian ulama terdahulu itu tidak suka al-khatma khatam fi yaumin walailatin di sehari semalam. Artinya mereka tidak menghibur. Enggak. Jangan khatamkan sehari semalam kalau bisa. Itu hanya untuk orang-orang khusus. Jangan paksakan dirimu menghatamkan sehari se. Itu orang khusus yang diberkahi oleh Allah. Enggak sengaja tiba-tiba khatam, tiba-tiba khatam, tiba-tiba khatam. Baik, baik kelas-kelas kamu itu jangan memaksakan khatam sehari semalam. Apalagi asar sudah khatam tuh. Nah, bacanya sudah tidak karu-karuan, ngebutnya. Wush. alil hadis sahih telah menunjukkan ini semua hadis sahih an Abdillah ibn Amr, Amr ibn al-As dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah beri keduanya. Kalau Rasulullah SAW alaihi bersabda, "La yafqah" tidak akan faham. Siapa itu? Man al Qur'ana barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Tidak faham orang yang membaca Al-Qur'an Bi aqalli min salatin, kurang dari tiga hari. Nggak kira faham tu. Kata Nabi SAW Rawahu Abu Daud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bertirmidhi dan Tirmidhi wa Nasai. Dan Imam Nasai wa ghairihim dan yang lainnya. Dan wa, wa ghairuh wa ghairuhum dan yang lainnya. Kalau Tirmidhi. Imam Al tirmidhi mengomentari hadithun hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Sahih. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini ini. Jadi bacaan. Jadi cara baca Al-Quran itu intinya. Anda jangan sampai jauh dari Al-Quran. Biasakan Anda untuk membaca Al-Quran. Anda punya jadwal khusus. Pastikan sebelum tidur, setelah bangun tidur, atau sebelum kerja, atau habis maghrib, Anda tekuni, pakai menit sajalah. Anda baca setengah jam, satu jam baca, Saat nyampe, nyampe. Ya, sebab kalau pakai target nanti akhirnya ditunggu sama suami, ntar ntar lagi, ntar lagi, kurang adab sama Al-Quran. Jadi saat nyampe nyampe nya, yang penting senantiasa kita dengan Al Quran. Nanti lihat Allah memberkahi. Ada seorang membaca Al-Quran itu di rumahnya tidak bisa. Nggak bisa cepat. Akhirnya ternyata di saat ia pergi ke satu tempat, apakah masjid atau masjidil haram. Dia itu membaca Al-Quran sangat cepat. Sampai ia merasakan, saya membaca pagi, tiba-tiba kok sore sudah? Sudah selesai, ceritakan. Saya bingung, saya membaca pagi, sore sudah selesai. Sampai kadang-kadang berpikir, apakah ada Quran yang kurang di sini? Itulah berkah waktu. Baca bagi sore hatam. Atau baca bagi besok hatam. Jadi begitu. Allah memberkahi waktu. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan waktu. Yang penting semuanya coba ambil mushaf dan biasakan membaca. Biarpun hanya 10 menit dalam sebelum tidur, 10 menit sebelum kerja, 10 menit. Ini di antara teman-teman yang menghafal Al-Quran itu mereka enak mereka punya uritinan. Jadi setelah habis sholat langsung melingkar empat orang. Eh, tiga juz. Allah. Tiga juz. Rupanya setiap dua hari hatam Ya. Tiga hari hatam. Ya, dua Tapi bukan dengan kebut-kebutan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Masih kedengar. Apa? Bukan begitu ya. Jadi baca, jika orang mau mendengarnya masih bisa untuk mengikutinya. Khususnya imam teraweh. Sudah bukan Al-Quran hatam. Falak binas kebut lagi. Mau kemana itu? Hah? Baik ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Menjadikan kita rindu dan cinta kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Syukur kasih kami ucapkan kepada guru kita sama Buya Yahya yang telah membacakan kitab atibiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita waktu kita berkah sehingga kita bisa memanfaat waktu, memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya. Untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah seksi tanya jawab, kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak satu pertanyaan dan jamaah ibu-ibu satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, eh, terima kasih ya atas kesempatan waktunya. Uh, saya mau bertanya ataupun ya sedikit ingin mendapat penjelasan. Mudah-mudahan uh, ungkapan saya ini tidak menjadikan saya sebagai orang yang ngomongin orang. Artinya saya yang ngomongin itu nih, intinya mau pendapat Buya ya, jadi ya, ingin jawaban. Jadi ada seorang kiai, ya. ini saya mudah-mudahan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang ngomongin orang ya. Jadi, mudah-mudahan ada seorang kiai ya itu ya. Uh, kiai itu ya istilahnya kalau melihat uh, ada kiai ataupun yang memakai putih-putih itu sangat benci sekali. Ya istilahnya ya satulah uh, anggapannya dia itu uh, apa apa eh, namanya itu ya ya sangat bencilah bahkan dia itu sampai tidak mau makmum kepada orang yang pakaian putih-putih itu ya tidak mau makmum ya tidak mau makmum dengan pakaian orang yang putih-putih itu ya padahal sama itunya sama artinya sama ahli sunnah wal jamaah gitu. ya ahli sunnah wal jamaah sama wiridnya sama dia itu ya artinya dia dia menanu kah sengit lah sengit ning, ning wong pun kok sengit pisan karena make putih-putih gitu ya kan tidak tidak diperkenankan menjadi imam orang dari kiai itu tidak diperkenankan dia jangan jadi imam itu. ya lalu sampai muridnya pun ya itu yang sampai muridnya pun dia yang azan ya dia yang komat tapi setelah si orang yang punya putih-putih itu mengimami dia itu pergi nggak mau nggak mau makmum itu sampai muridnya demikian, apalagi kiainya. Dan sampai kiainya pun, sampai orang itu meninggal, ya, kiainya diminta karena Allahnya untuk menyelati. Karena dia itu kiai, kiai di daerah itulah, dianggap kiai lah. Jadi, untuk menyelati orang itu, paket dia tidak datang. Itu, itu bagaimana jadi saya minta penjelasan dan ingin pendapatnya Buya, ingin pendapat jawaban. Itu saja mungkin terima kasih atas eh, kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah ibu-ibu. Dimohon untuk berdiri ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya yang kami hormati, saya akan bertanya, ada pengantin baru di dalam bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri. Menurutnya, dia tahu akan kifarat. Namun yang terkena kifarat itu apakah suami istrinya ataukah salah satunya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Buya Yahya untuk menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Disepakati oleh para ulama dan disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang baju putih. Sampai Nabi itu menganjurkan kafinu biha mautakum. Kalaupun mati, kalau bisa dikafani dengan baju putih putih. Disepakati baju putih adalah paling bagusnya warna yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah warna sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya memang yang penting menutup aurat. Cuman kalau ada orang meningkatkan menjadi pakai baju yang putih itu lebih bagus. Sampai diperintahkan kalau kita meninggal hendaknya dikafani dengan yang putih. Kalau mau dikafani dengan hitam juga sah cukup. Yang penting menutup aurat. Sehingga disepakati kalau kita melakukan sholat Jumat disunahkan pakai baju putih. Sepakati ulama nggak ada yang berbeda dalam hal ini dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di dalam sholat. Bukan pendapat kami, kami tidak punya pendapat nanti. Nanti kalau pendapat saya urusan dengan orang lain nanti. Ini kalau pendapat ulama biar urusan sama ulama sana itu. Ya nggak setuju. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan baju putih, naudzubillah. Itu musibah. Memang ada orang keterlaluan. Harus pakai putih-putih. Yang nggak pakai putih dikritiki. Itu juga nggak benar tuh. Sampai pernah suatu ketika ada orang bertanya, Buya, apa dalil apa ada dalilnya orang pakai baju batik? <laughs> Pas mungkin kayaknya dia punya permusuhan sudah lama, kebetulan kami pakai baju putih, putih cocok dengan dia pakai baju. Sebab ada kelompok yang memang yang mengandal yang mengagung-agungkan baju putih kan? Dan tidak apa-apa memuliakan baju putih karena itu Rasulullah senang dengan baju putih. Cuman kalau sampai berlebihan merendahkan orang lain juga bermasalah. Sampai tanya dengan bahasa fitnah. bu ya apa ada dalilnya pakai baju batik? Saya kaget. Ada orang baju batik di samping saya ini. Kelihatannya ini dari mukanya muka saling berantem ini. Wah, ini termasuk kurang ajar merendahkan orang. Yang penting menutup aurat, Pak. Perintah dari Nabi dan Rasulullah, perintah dari Rasulullah itu menutup aurat. Adapun warna baju mah terserah. Yang tidak boleh adalah merendahkan orang, nyakiti hati orang. Kayak sampean ngomong itu nggak boleh itu. Ini ada orang pakai baju batik bertambah. Kalaupun harus tanya nanti di saat tidak ada orang pakai baju badai ini tersinggung kenapa baju badai ini. Ini tidak punya adab seperti ini. Biarpun bajumu putih tapi hatimu hitam jadinya nanti bisa-bisa kayak begitu. Karena mulai mandang orang sudah mandang merendahkan enggak boleh. Jadi pakai baju hitam, baju ini. Ya, memang sebaik-baik baju adalah baju boh putih. Nah, ini ekstrim keterlaluan. Ada lagi kalau memang betul yang ditanyakan. Itu keterlaluan model kedua. Dan itu lebih parah lagi. Sunnah Nabi dihindari. Kalau orang benci dengan sunnah Nabi itu, kalau dia tahu itu sampai derajat kufur. Kalau dia tahu. Kecuali dia tidak tahu. Jadi itu menunjukkan, mohon maaf, saya tidak ingin tahu orangnya. Itu kebodohan. Bagaimana sudah dijelaskan? Ulama mengatakan hari Jumat pakai baju putih sunnah. Kalau hari raya baju yang baru. Hendaknya kita menggunakan banyak sunnah. Kalau orang meninggal dunia pakai baju, apa dikasih baju yang putih? Itu sunnah. <coughs> Disepakati. Kok sampai ada orang kayak begitu, biarpun akidahnya kata aja lusunah wal jamaah, dia keblinger, ya itu. Kalau seandainya nggak suka karena orangnya fasik, dia pezina, pemabuk, lalu kita tidak bermakmum di belakangnya, ya boleh. Tapi gara-gara orang pakai sunnah Nabi sama orang pakai jenggot, wah gara-gara jenggot saya tidak mau bermakmum. Wah ini fasik itu orang. Gara-gara jenggot, jenggot itu sunnah Nabi. Memang ada orang akidahnya sesat pakai jeng, jenggot. Kadang-kadang kita berlebihan karena kebodohan kita ini. Makanya kita juga tidak senang. Kita perlu ingatkan sebagian kaum muslimin yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah benar. Yang suka tahlilan, suka tawasul, suka maulitan ini. Cuma kadang-kadang kalau mengolok orang lain itu dengan sunnah Nabi. Oh dasar si jenggot, dasar celana cingkrang. Astagfirullah. Celana cingkrang itu pendidikan. Itu ada memang. Supaya tidak isbal, supaya tidak turun dari bawah mata kaki itu ada pendidikan. Jenggot itu Rasulullah berjenggot. Maka jangan merendahkan seperti itu. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak mau baju putih, dia masuk bab fasik dia. Kebalikannya kita tidak boleh bermakmum dengan manusia seperti itu. Mohon maaf nih orangnya kalau ada, mohon maaf ini. Sebaliknya, kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang begitu. Karena apa? Dia anti baju bu, putih karena itu sunnah Nabi. Bagaimana orang anti di mana hatinya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Itu benar-benar bukan pendapat saya, bukan pendapat kami, pendapatnya para ulama tentang baju bu, Adapun kalau orang pakai baju yang lainnya. Makanya kami pun tidak memaksakan kalau pengajian pakai baju putih. Tidak. Suka-suka yang punya Pak. Yang penting menutup au, aurat. Jangan sampai baju putih. Benar penyampainya baju putih. Tapi tidak peduli urusan aurat. Bajunya putih tapi auratnya kebuka. Untuk apa? Sebab yang penting menutup au, aurat. Baju putih menutup aurat mah bagus. Baik. Kemudian lebih. Setelah itu. Pertanyaannya adalah seorang pengantin baru. Pertanyaannya kelihatannya tidak harus dibawa ke pengantin baru. Siapapun. Kenapa harus pengantin baru pertanyaannya Kenapa pertanyaannya harus pengantin baru? Siapapun jika suami istri menggauli istrinya, suami menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia ngerti itu haram dan ngerti itu membatalkan puasa, kalau kok masih menggauli istrinya, maka itu dosa sangat-sangat gede. Biarpun ada istilah kafarah, bayar denda, tapi ketahuilah dosanya lebih gede dari itu semuanya. Jangan ngentengin. Pentang-pentang punya duit Allah cuman kafaratu sitina miskin. Cuman berikan makan 60. Ah cuman ini. Eh awas. Dalam madhab Imam Syafi'i. Hukumannya adalah didenda dengan bayar kafarah itqur qabatin mu'minah. Memerdekakan satu budak. Kalau ada budak. Kemudian setelah itu puasa dua bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, dia memberikan makan 60 <coughs> mut kepada fakir miskin. Satu mut 6,7 on. Bukan masalah dia bisa membayarnya, bukan. Akan tapi dosanya itu loh yang mengerikan. Ini termasuk pelanggaran yang besar. Hati-hati, jangan main-main di bulan Ramadan bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Maka ini dosa gede. Pertanyaannya, mana yang harus bayar kafarah? Hanya suaminya saja. Istrinya tidak kena kafarah, tapi istrinya dosa gede karena dia telah menolong suaminya untuk melakukan dosa gede. Jangan menantang istri tidak bayar kafarah, tapi tetap wajib kodok sang istri. Kalau sang suami wajib bayar kafarah plus kodok. Bayar kafarah, bayar denda, hukuman, maka setelah itu wajib mengkodok. Tapi seorang wanita, sebab seorang wanita itu sebelum digauli itu sudah batal biasanya, karena masuknya Kemaluan itu biarpun belum masuk itu sudah batal puasanya. Sehingga kalau batal puasa yang terlebih dahulu dia tidak kena kafarah. Jadi seorang wanita tidak kena kafarah, tidak harus membayar satu budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau membayar 60 fakir miskin, 60 mut untuk fakir miskin tidak akan tapi ketahuilah dosa. Karena telah melayani suwa, suami naudzubillah. Itu semua adalah orang yang menodai Ramadan. Mengotori Ramadan. Ini yang dengan yang ha yang halal itu kan istrinya. Na'udzubillah orang yang tidak menghargai Ramadan dengan perzinaan dan sebagainya. Tidak tahu mau kemana orang itu. Semoga Allah memberikan kesadaran. Jika ada di antara mereka yang berzina di bulan Ramadan terus berjalan. Allah, kasihan mereka. Orang berlomba-lomba mencari kemuliaan akan tapi mereka berlomba untuk mencari kehinaan. Berzina di luar bulan Ramadan saja sudah hina apalagi berzina di bulan Ramadan. Maka manusia-manusia seperti itu perlu banyak didoakan karena dia benar-benar dihinakan oleh Allah. Didoakan semoga Allah memberikan kesadaran. Semoga Allah memberikan kesadaran. Semoga Allah memberikan kesadaran. Dan semoga Allah mengampuni dan mengangkatnya. Kasihan. Suami istri yang halal ini miliknya. Halal. Itu pun ternyata mendaju dosa gede di saat bersenggama di sangat belum. Apalagi orang yang dengan sengaja dia berzina Siang atau malam sama. Malam hari semestinya pada terawih beribadah dia berzina. <coughs> Allah. Tapi kalau sudah manusia dihinakan sudah tidak pandang. Dan ingat tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah dia mau bermaksiat susah. Mau zina nggak jadi-jadi, mau ini. Tapi tanda orang yang dihinakan oleh Allah maksiatnya nggak sengaja. Eh ketemu orang jadi zina. Allah Akbar. Na'udzubillah. Ingat wahai orang yang terjerumus dalam hinanya zina. Pandanglah kepada pengampunan Allah. Bersegeralah untuk mendapatkannya. Karena Allah maha pengampun. Jangan terus larut dalam kehinaan zina. Di Ramadan ini ayo kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang iseng dengan matanya melihat yang haram dan seterusnya. Baik ini saja. Semoga Allah menjaga kita semua anak keturunan kita. Dari zina yang hina dan dihinakan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala hal yang menjadikan Allah murka pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menerima puasa kita, memudahkan kita untuk berpuasa, memudahkan kita untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, memudahkan kita untuk mengajak orang pada kebaikan, memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan semoga Allah membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya. Dan semoga Allah mengkabul hajat kita semua. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa, tanggal 19 nanti ada buka bersama di tempat ini, wahai para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Buka bersama di sini. Acaranya adalah takjil. Buka, setelah buka melakukan sholat maghrib, setelah sholat maghrib baca wikir, widikir sebentar. Kemudian setelah itu makan malam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan traweh di sini. Kemudian setelah itu kita bubar. Ya inilah, semoga bisa menghadirkan saudara-saudara, kerabat-kerabat ke tempat ini, ke majelis ini nanti tanggal 19 atau tepatnya Ahad malam Senin. Tanggal 19 Ramadan, Ahad malam Senin. Ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأطرنا ولا تطر علينا إنك على كل شيء قدير Ya Allah engkau maha tahu ya Allah Apa yang ada di hati kami ya Allah Lintasan-lintasan kotor saat ini ya Allah Karena pandangan kami ya Allah Lintasan-lintasan kotor kami saat ini karena pandangan kami Maka kami mohon ampuni kami ya Allah Dan rubahlah dengan lintasan kemuliaan ya Allah Engkau maha tahu tentang hati kami semua ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga lidah kami dari mengucapkan yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang yang kau muliakan ya Allah. Agar kami mudah meniru kemuliaan tersebut dan jauhkan kami dari orang yang tidak baik. Dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan hidup kami indah dengan penuh ibadah. Kerinduan kepadamu. Kerinduan untuk saling berbuat baik, saling mengabdi ya Allah. Dan siapapun yang datang ke tempat ini yang belum menemukan itu semua, kami mohon berikan kepada mereka. Keindahan dalam rumah tangga. Suami istri yang saling menghargai, menghormati. Ya Allah, yang hidupnya tidak indah, susah untuk memperindah dalam ibadah ya Allah. Maka kami mohon wujudkan keindahan agar kami semakin khusuk di dalam beribadah. Ya Allah mudahkan kami untuk meningkatkan ibadah kami dan terimalah ibadah kami. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Di bulan mulia bulan Ramadan ini. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Jika ada di antara yang hadir ini mempunyai pekerjaan yang tidak jelas. Atau pekerjaan yang haram kami mohon gantilah dengan yang halal yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah yang pekerjaannya masih haram gantilah dengan yang halal. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan seperti engkau pertemukan kami di tempat ini, kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka di dalam menyelesaikan urusan hutang-hutang mereka ya Allah. Dan yang punya hutang kepada kami, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kemudahan untuk menyelesaikan urusan mereka, ya Allah. Dengan cara yang baik, yang halal, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, kami mohon bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami. Jangan sampai anak-anak kami terbawa kepada budaya yang tidak baik, ya Allah, pergaulan yang salah. Engkaulah yang menjaga anak-anak kami, maka kami serahkan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni kami dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Dan berikan kasih sayangmu kepada guru-guru kami dan ampuni mereka semua. dan anak-anak kami, santri-santri kami semua. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal dan terimalah amal kami. Dan berikan kepada kami semua ya Allah dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah yang menyaksikan acara ini, yang mendengar acara ini dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka umur panjang ya Allah serta sehat walafiat dan berikan kepada mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Iman dan kami mohon di saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak. Kami ingin, ingin, ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami beribadah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran seperti ini, ya Allah. Kami ingin mati dengan sebaik-baik kematian. Kami ingin khusnul khotimah. Dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari su'ul khotimah. Mati dengan sejelek-jelek kematian, Ya Allah, jauhkan, jauhkan. Dan kami mohon, Ya Allah, Ya Allah, kelak saat kau cabut nyawa kami, kami mohon saat itu. Hati dan lidah kami mampu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ويشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم في الأبفى فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من الله اللهم تحب العفو فاعف عنه يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب تحب العفو فاعف عنه يا كريم ستقبل من بركة الفاتحة سورة الذين Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.